Ben aku penatimu padang gak bulat. Iku kudu nglakoni barang papat iki. Siji Bismillahirrahmanirrahim wa arba'atun min nuril qalbi. Batnun ja'iun min hadarin wa suhbatu salihin wa hibdu dhunub al-madiyah wa qasrul amal. Wa arbaatun ude perkara papat iku min nuril kol Iku setengah sangking utawa arbaatun utai perkara papat min nuril kol kang bagian sangka cahayani ati utawi batun ja'iun. Ini sami mawani ya. Ono perkara papat sing terhitung termasuk nuril kolbi cahayane ati. Papat minal kisoli sang pira tingkah min nuril kolbi ku kaitung termasuk cahayane ati. Ben aku ben atimu padang gak bulat, iku kudu nglakoni barang papat iki. Siji batnun iku weteng jagon kang lesu. Lesune min hadarin korono eling pangeran. Eling nak sing mbok udah dadi hisab nak barang haram itu jadi energi maksiat nak subhat itu jadi energi subhat. ini mangane ojo agak di aci ajli kudin krono eling krono demi eling eling terjaga nah, mana nih terjaga Wat ta'hubin dan siap-siap jadi mangane rapati warab ben siap-siap nak ngakoni perintah Allah iku enteng ya kisah enteng wa suhbatus solihina lan ngancani wong soleh Ail khalisina tegese wong kang murni kabeh sing terlepas kabeh mingkuli fasadin sangi saben-saben barang rusak. Pasok khase wong saleh husnudzon wis ana wong bulat-bulat wis di husnudzon ya. Wa hifdzun nudzumi lan jaga dosa, manane ngeling-eling dosa, ngapalo dosa. Hifdzun manane ngapalo. Kowe ngapalo dosa almadiyati kang wis kliwat, Dadi dosamu sing mbok kliwat-kliwat wis mbok apalo. Nom tau pacaran, tau bulat, Terus ngiayo niat golek duwe khusyuk yo golek simpati, wong sing bener-bener wah apal kok. Enggak ketara anak kowe berdua no. Paham mo sopan yo ya niat ben dihormati wong, apian yo ben disegani wong. Kowe apa lo? Semua sisi salahmu apa lo? Engko ora waras dhewe. Wa hifdzunubi lan ngapalo pira-pira dosa almadiyati kang wis kliwat bi ayat gambar Gambaran ento ngapalo sapa wong ha ing adzunub almadiyah, manat bi sertane getun. Ben gak sok suci tadi Bosoto sing semis kliwat apal. Nah, zaman kuliah pacaran terus bareng dadi kiai kereng era karwan dadi <laughs> ekstrim lah kok kok pinter gue, Kok ora ekstrim zaman gue cek pacaran kok penak no. Mbok yo ngeling-eling ben nak ngukur Islam ora pati ekstrim. Masa lalu iku piye bulet temu. Zaman boling bareng dadi kiai tegas. iya karpe lho waras lagi gek apan. Wondok ora oleh nyekel HP ngene-ngene padahal dekne boten meh mati. Kalau lagi yang ini ora cocok, wong kok lali asal usul. Ora oleh nduk wong wedok fitnah, lah sing gonta-ganti pacar dhisik ya sapa? Mulane biasa wae urip terus kula lho sedengan, pokoke urip pun ora usah ora usah sok suci, ora usah sok najis biasa, kumpul sampeyan wong ora jelas, padha ora jelas kumpul sing jelas namung Allah Subhanahu wa taala kok Allah sing az sing jelas sing zahir liyane iku ora jelas neraka swargamu ya ora jelas esuk padha ora jelas penting sungkem ning pangeran es, sing jelas dadi kawulane napa pangeran es, sekarang teater pangeran es, swarga ya gelem pun rokok ya gelem padha-padha ora ro alamat es, santai wae napa nggih wonten wali takoki kau yang pun rokok piye Ya biasa, loro kan rokok tapi ya, op, oh, tapi nunjukno hebate apa lah bi panase ngono aku ramati. mati. <laughs> ya ada wali, lha kena pilih jalur wali ku ya bogo <laughs> Tapi wong sing keyakinan yang uniku raba kal mubun rokok Tapi aku ya keyakinan lu dijajal ya. <laughs> Dari kalau dulu di kitab karangane wali, top wali top sing Alam taro jadi gue dulu delok kudrohe pangeran. rokok koyok ngono panas kok iso ngelola kehidupan di dalam rokok kondang pangeran. Jadi ini nyifati jadi kira wani ke. Lo nawani ya tak lapor wali ku ben melok daftar di sing nguci nyali nih jero nopo Ya tapi tak angen-angen juga ya bener wali. Allah kok ora hebat. Ya. neng suwargo yo hebat. dari dari muakan koyo ngono. dan rokok yo hebat. Wong koyok ngono diobong kok iso Allah njaga napa? Kehidupan. Mulane kabehne wong mukmin iku apik. Mergo kabeh iku kanggo wong mukmin mu yatanazzalul amru bainahunna dita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Wong mukmin krungu apa ae iku mok nyekseni, mok dadi ngerti nek Allah ala kulli syai'in qadir. Ana wong mulai cilik santri nganti tuwa ora disensitif. sensitif santai sing ora tau mondok men pacaran ana agama tertindas sithik sensitif ora karuan lha yo sing yo ku kekuasaane pangeran kuwi ora usah protes apa ora usah protes biasa wae napa biasa wae kula niki bolak-balik dikandani tiyang kudune pondok ngeten-ngeten iki. lha jenengan nate mondok boten nate. <laughs> Aku tak guyu aku ya sanggup kudrohe pangeran. Napa? Kudrohe pangeran. Wis biasa wae ora urip biasa. Wa qasrul amali lan kecendeke amal. Maksudnya nek amal iku ora suwe-suwe, ora usah kakean nangan-nangan, bayang urip sugih, wae enak terus wong nurut kabeh. Terus kowe tuwa saleh, anakmu soleh, putumu soleh ora sampe ngono ngono. Pokoke urip ngene apa? Urip ngono ae. Wa qasrul amali lan nyendak angen angan eh habsuhu tegese ngendhaleno amal. Hapsu maknane buwi-buwi iku menjara-menjara nyendak is pokoke Wong nak ning penjara itu kan artinya segalanya terbatas. Kala dawuh sapa Abu Thayyib Abu Thayyib. Manjala sama sama niati asnafin zatahu wa sama niatasya. Mante samane wong jala saiku gelem lungguh sapa man ma'a sama niati asnafin sertane wolong golongan. Orang yang mau berduduk-duduk maknane bertemanan dengan lima kelompok zada mengko bakal nambahi ingman Zada kebakal bakal nambah iku ing man sapa Allah Allah sama niat asya ing wolu pira-pira perkara. Manjala sama niat zada huwa hubbad dunya. Man ni wong jalasa saya lungguh sapa man man serta ni pira-pira suka Zada ke nambah ing man sapa Allah Allah hubbad dunya ing seneng dunya. Dadi kowe rezekimu duwe ontel kok amen lungguh wong. jagungan mbek wong numpak Ferrari, kepen Ferrari loro kowe malah. <laughs> Wa rahmatilan seneng via ing dalam dunya. Wa man disamari wong jelas salunggo sepeman ma'al fuqara sertane boro-boro fakir hasala mukhasilau ketimano pak syukur syukur. Warido lan rido bi kismatillah taala lan bagiane Allah taala. Lan riyen ana wali senengane rumah sakit. Mau delok wong ana sing sikile putung, ana sing nafase diselang. Wis kowe delok ngono ora syukur. Mulane nek kepen syukur kono mara rumah sakit tuh, ning ICU. Nek kue kowe wong paling sehat satu. do, wong ana wong nafas sing gorokane di <laughs> kebol. Wis kowe ngene iki gagah. Eh, Engkau nudulan di rumah sakit terus. Nah ini keseringin dagap copet malah repot. Setelah kau atuh Waman desa pari wong jalasa lunggu sepeman mak sultani sertane raja, raja atau penguasa. Kan sering dolan yang penguasa. Mesti zada kan nambe iman sobo Allah, Allah al koswata yang atas ati wal kibrolan sombong. Niku mesti. Eh raja ora dolim dia penguasa. Ono kasus sobo itu dianggap tangkap. Tangkap adili. Kau ini paling bener. Itu mesti ngono. Di demo tersinggung, nah, hal apa saja dia itu e, memberi keputusan. Jadi nganti lali nak dek niku mahkum aleh. dadi ulama itu berat, mergi ulama itu nak kesuwen niku kaya raja. Kalau nate mau teng kitab-kitab tasawuf atas teng kitab ihya, teng kitab hikam. Ini wonten pepatah ngeten, innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Seorang lagi, innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya tingkat kelacutannya sendiri. Tuhyanu lacut, lacut itu ya lacut barang elek. Katuhyanil mal koyok lacute wong sing duwe duwe. Kalau balik malah, kalau apal tek, tek, tek riwayat itu. Innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu di tingkat kelacutan koyok lacute wong duwe nopo. Duwe, wong duwe duwe, wong di kekuasaan, terakhir wong duwe ilmu itu potensinya adalah lacut lacut itu ya lacut lacut itu gak bener misalnya begini ya saya misalnya sebagai bupati atau gubernur atau presiden punya pelaturan lubang masyarakat uang cash misalnya uang tunai ya mungkin niat saya baik apalagi pas itu saya ikhlas uang duit negara ya tak sumbangkan gitu E, bisa saja ada orang-orang yang kreatif, yang biasa mandiri, yang biasa berpikir jauh, terus berpikir itu udah didik karena melatih masyarakat toma. Mungkin kalau saya dengan perasaan kekuasaan saya, siapa ngeritik kebijakan saya tangkap. Jadi niatnya baik, tapi kalau sudah tersentuh egonya ditentang itu emosi, karena punya salto, nah punya apa? Kekuasaan. Nah, itu bahaya. Orang alim lebih bahaya lagi karena institusinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula termasuk tipikal wong alim mboten nate ngundang nimbali santri meh ra tau juara. Kale bapak rawuh ya ra tersinggung acara tenggen kula ra ter. Karena nanti jadi wong lajut. Misalnya gini contoh paling gampang. Kula di murid Ruhin nih. Rin senen kene nggonku. Ruhin tuh kalau gak kerja senen itu keluarganya gak mangan karena dia rezekinya yauman biomin, rezekinya mau cukup makan sehari. Nah lucunya saya karena saya ini orang mapan, ulama yang mapan. pikiranku senang itu mau takjak happy happy. Mungkin takjak di taman, atau takjak ngurusi tamanku, atau lunga-lunga sing jelas mau sifati hiburan. Dalam hukum Allah tentu saya ini melakukan keharaman besar. Mencabut ruhin golek verdu'ain, yaitu yaiku keluarga. Tak ajak ke sesuatu yang nazah yang sifatnya mau wisata. Harusnya saya ini sesadar sarjana itu dosa besar menarik seseorang yang dalam konteks berdoa ain yang wajib ain ke sesuatu yang tidak print prinsip. Lucunya karena saya ini kuyainya saya muridnya tersinggung. murid model dudang orang teko alasan naik. Ini bahaya sekali. Dan itu potensinya tinggi sekali. Siapa saja yang punya otoritas itu tinggi sekali. Apa mana gue terima pertemuan partai? Apa mana gue sosialita? Lan kula termasuk. Ki rasa tersinggung nek ora tak timbali. Mergo potensi fikir-fikir ngene iku uripe dientekno go berdoa. <laughs> Ayo paham ya? Iku sirine kena apa Abu Bakar. Kanjeng Nabi ora wong paling seneng wong fikir, tapi ora ana tarikh Nabi nimbali Bilal, nimbali Abu Sing nimbali Abu Bakar. Orang kelas menengah karena Abu Bakar sering rawuh gak ganggu fardu ain. Mergo rezekine aman apa? Mulane kena ben sering tak tiba lagi aku Gus, teng omah duit dhuwit sak miliar aman. Silahkan di kulo setiap saat ATM bojo kulo rongatus yuto, anak kulo rongatus, kulo biambak telongatus. Yakin sering tak nih? Karena saya pasti tidak melakukan hal yang haram. Lho iku ada lho Kang Kiai-kiai ngoten iku. Pancen ra ngaji sing ikhlas. Ada ada santrinya misalnya kerja nyun sewu ning puli bangunan atau apa saja lah yang penting kadang mau ditakok itu mending desa mau bunga iki sing sifatnya itu apa digo pot digo aksesoris padahal santrine iku golekane nyowo tapi kayak ini omah api pikirannya wes aksesoris gantuk untuk diwahmu nah makanya innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal ilmu itu punya tingkat kesesatan kayak sesatnya harta kekuasaan juga lebih ngeri lagi Oh dia itu manusia yang bisa salah nanti kebijakan diprotes ora terima karena punya otoritas. Dolim lagi. Mana uang sing kancanan penguasa itu tambah atas hati. Ya coba semua kejadian yang ada di Indonesia di dunia itu kan nggak perlu direaksi. Andikan semua orang punya kesopanan. Misalnya kita di depan Allah itu mahkum aleh, objek hukum. Gara-gara kita lupa Allah, kita ini seakan-akan subjek hukum, pelaku hukum. Misalnya begini, saya dengan sampean corong akeh kan Gus Bak ini jenengan. Kalau saya terjebak setan iblis, saya ini nganggap saya ini hakim, saya subjek hukum, saya yang menentukan siapa santri sombong, siapa santri baik. Kalau saya uang sing lali pangeran kancane setan. Itu bodoh sekali saya kalau gitu. Harusnya saya sadar, saya ini mahkum ale orang yang kena objek hukumnya Allah. Jika saya sadar saya mulang sampean itu perintahnya Allah, termasuk aturan perintah saya harus ikhlas. Eh, nah, sing goblok yo maklumi, sing goblok yo kersane Allah. Nah, sing pinter yo maklumi ku yo kersane Allah. Nah, sing sedengan yo kersane Allah. Jika saya ini selalu memenotoring, aku hukumku ning ngarepe Allah aku piye wong aku yo mahkum aleh. Allah itu sing ahkamul hakimin. Tapi ndak, umumnya kiai, umumnya penguasa, umumnya orang tua, Wong tua ya kadang kurang ajar nyongkone neng anak itu hakim subjek hukum. Padahal nganti anak nakal dia itu sudah kena objek. Rezekine kok haram terus anak nakal orientasi ini di orang neng anak neng kedonyan anak enak. Kan semuanya dia itu objek juga. Tapi tiap anak nakal, kuwi esopo. sapa? Lha nakal asal sulit jelas kok ditakokno. Bapak ya ora soleh-soleh banget, rezekine ini ya ora halal-halal banget. Coro istighfar ya ora akeh-akeh banget. Kok ora produke ngono iku piye jajan? Kok malah takok? Goblok kok ora berber. Ya biasa misalnya anakmu nakal mesti ya Allah Gusti, kula nakale ngene kok jenengan waras trimo nakali anak kula kok ketoke tesih medium Gusti. Terus <laughs> nakal kula riyin. Alhamdulillah terus bengi istighfar. Tolong Gusti dikurangi nakali anak kula niki saya ulang lagi ya, kena pengen para pangeran. Sadarlah kamu itu makhluk, makhluk itu mahkum oleh orang yang kena objek ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, bukan hakim yang menentukan subjek. Jadi misalnya kalau aku kiai ya mulang sampai cara wong ngake ora kiai ini sampai. Tapi saya tetap harus sadar, saya ini juga kena objek hukumnya Allah. Ya itu misalnya aku wajib mulang, aku kecelok wong alim. Wajib mulang, wajib ikhlas, wajib syafaqoh akeh walase minimal tak ekspresikan walase itu rasa ngongkon sampean karena tadi orang-orang dalam berdoa ini kalau dikongkon nampi dosa karena dalam konteks nopo dan di Indonesia orang rata-rata alumni itu berdoain ke ayo alumni pondok roto rata-rata kontaknya berdoain ke berdoain di dipangan saya kira ono di tage sing wingi mau bojo wingi rong bar siki diterusno nonde sekrungu ora kabar setruk wis apik kok malah dikongkon mau pertemuan alumni kadang hal-hal yang nggak penting pertemuan alumni itu urusan penting berdoain ngono madepi masalah gede ora apa-apa perkara ape bikin seragam <laughs> piye gitu, jajal santri ape kontak berdoain ono pertemuan mau ape nentokno seragam piye jajal terus takoki pangeran ke jabatan ono anake loro-loro ditinggal mergo ape rapat alumni nentokno kewani jadi ketemu pangeran takoki tapi kiai kok kalau minoritas, kalau itu salah nokia, akeh. Gus ikatan alumni, nah, aku kapan terakhir bingung, bingung gue, aku, aku nentang ya aku maslahat, setuju rodo goblok, tapi semeneng aja. Nah itu omongin, kalau dia ke istihad kok takut aku, ya selakoni ya, lalu apa kita takut aku, mbodo ngalim ya rasa saling anut, kok ribet tuh. Tapi orang kayak saya itu tidak perlu banyak, tidak baik, karena alumni itu ajang silatur rohim ya biar seperti itu mereka ya kena hukumnya Allah sendiri dalam hal baik ya ditulis baik misalnya konteks silaturahim mungkin kayak saya tidak pati baik karena saya jarang silaturahim tapi ini gue bab tuhian saya baik karena tidak pati tuhian yang kok cocokan neng masar poinnya banyak mana dan itu fair saja tidak apa-apa seperti itu Sementing kue neng dunia ku yakin nak kue ku mahkum alim mau kulo kue ku yakin nak kue ku mahkum sehingga misalnya bojomu wani kue ke kudu sadar. Bojo kok gak setia, ngono wong lanang teko. Apa ning atimu tau setia? Kuwi entuk bojo iku rak semua hatimu kan ragil, gelem. Lah rapati ra pati gelem iku diepreseno Allah gawe bojomu tukang tutak. Mergo hatimu dhewe, Bro. Tak anggar bar lunga wong ayu nurut bojoku kok gak ngono. <laughs> Bareng mulai awal gawe bojomu ngamuk-ngamuk. <laughs> Lah iku kan ekspresi songkowatimu Kok malah bojo kok ora nurut. Ning jopo-jopo wedok kok nurut. Lah aku ora nurut iku kok atimu ngene iku. Lah sampeyan disoting kabeh mbek pangeran kelakuane atimu iku. Eling kowe ngono. Tobat ya. Apa ora usah tobat? Ya ora usah kok yo baleni meneh. <laughs> Biasa wae ro. Tapi aku yakin, Ainul yakin, apa yang kita alami sekarang, kok kabeh ku cerminan sangka ati kita. mengenai dawuhe Kanjeng Nabi al mukmin alal mukmin al mukmin iku miratul mukmin wong mukmin iku kacane wong mukmin. Kowe kancanan wong liya ikhlas, lha wong liya yo ya ikhlas. Kowe kancanan wong tomak, wong liya mbek kowe yo ya tomak. Ana wali ku jenenge wali atfal, wali sing kok cah kancanan sapa ya alami wae kaya rano ana biasa kaya rano ana apa gue Ben nanut. Nah, kancanan wong dewasa gue repot, banyak kepen Jangan dosen bentuk akses, jangan pejabat bentuk akses, akses. Pernah tahu di konco wali, konco wali ngono akses dari apa? Wali. Pokoknya kalau eling-eling noge, pokoknya jenengan nak seneng kulo eling-eling kulo jenengan teng dunia ku objek mahkum aleh. ya, sing dadi hakim, sing tukang nilai namun Allah Subhanahu wa taala. Kira iso nilai misalnya santri buat timbali ra teko, santri sesat dukluk kiai ini rata kau kayak iso ngono. santri mangling berdoain kue nyeluk mau urusan sing tidak print si Cara hukumnya Allah kue sing salah. Paham ya? Lo soal hukum adat menuso nyalano santri ya kebenu hukum adat, tapi kira sama melo-melo. Memang ada desa, ada hukum konsensus pesantrian, sing disalano santri ini yang di dibalik ini kok ramor oke itu ben hukum adat seperti itu, tapi kita tetap anut hukumnya Allah bahwa iso wae sing salah iku aku wong iso wae sing tak celuk iku wong sing dalam kontak nglakoni fardhu napa ain lha nak kiai sadar ngono kabeh wis berkah padha enake Meskipun santri ya ada keyakinan menurut kiai ini wajib. Nah, ini kan podo enak ya kan. Kiainya menjaga konstitusi hukum be Allah. Santri ini karena makombe santri jaga hukum hubungannya ini be kiai. Sehingga podo api. Nah, saya iki ora rata-rata kiai ku nganggu hukum dhewe. Orang aku hukumnya pangeran, semau gue. Sembrono, sekak wali blas. Angel tidak daftar wali ngoten iso angel. Marah ini gitu, pokoknya sampean sebagai suami jogeman nganggep dunia ku hakim, kue ku ya mahkum alaih, yang kena hitabe Allah wa asyiruhun nabil ma'ruf, kena ngancani bujumu sing apik fa in karihtumuhunna fa asa antakrahu syai'a wa ja'ala wa fihi khairam kasira iso wae watak bojomu sing kira seneng itu ning watak sing kira seneng itu justru banyak kebaik kebaikan kalau bojomu cerewet ngamuk kue ya ape? misalnya kayak bojo bojo apa ngamuk itu ya <laughs> malah repot ya tara Bede bojo wayu senengane jaluk duit kue, ya ape? Misalnya jaluk lanangan nio. Wah, malah katut wong liya, pira-pira iku ya, Alhamdulillah kok njaluk aku. Njaluk lanang liya malah koyo opo, Ya wis ngono disyukuri kok malah protes. Yo lak duit, dhuwit, terus dia nantang. Yo tak njaluk wong liya. <laughs> Bojomu yo goblok kok ora ora pinter ngene. Mbok sabar ngaji iki pinter yo ora ora. <laughs> Lah kula ra seneng nek ngaji wong wedok. Bahaya nek kula nerangno ngene. <laughs> Godekne pinter malah repot. Sanggup ae apik kabeh. Wah, gergak maksiat tuh apik. Kabeh ana hikmah. Waman desapane wong jalasa lugo sepeman manisa serta pira-pira wedok. Wong sering jagoan mbek wedok ada bakal nambahi ing man sapa wal jala ing goblok. Wa lan syahwat. Ya goblok tenan. Lah biyo ngape perang pikirane lipstik onon negara Indonesia gaduh. Ini pikirane shopping, fashion dadi geblek wah, jadi geblek. Waman desa pane wong jala salugo sopan mak sibiani serta ne cacili istada muka tambah sopan menan lafi sangking barang sira penting. Jangan baca cile orientasine dolanan. Mulane akeh wong tua isok game. Lah baturi anak main HP game <laughs> akhire bapake katut. Mulane saya ke wong tua pinter main game. anak <laughs> anake delok game nangis. Main delok game, delok game. Bapake baturi asik tertarik. Para eper bapak bapake sing terusno. <laughs> <laughs> Iku waman jalan sama Asibya do istata bidallah. Kalau sering orang tua tua, Kalau dolan mulai. Eh apa niki Gus main game kok api. Mereka <laughs> dolan anake Mereka anak bar Bapak Esing Allah karim ya Allah ya Allah. Jadi waman jalan sama Asibyan istata minul lahwi. Waman nih wong jalan. saya Gue lungguh sop man ma'al fusaki serta nih berobrong Isdada mongko tambah sepeman minal jaroati saking wani, jaroah wani. Wani sing kemelinti alal dunubi ing atas sing lakoni dosa wa taswifi taubati lan nunda-nunda tobat. Wong kanyaran wong fase ku nambahi wani nglakoni dosa. Niku nyata. Itu saya pernah baca di salah satu tarikhul umam, sejarah beberapa umat itu. Ada orang itu pernah menzina dari semua suku di dunia. Gara-gara dia ketemu orang, aku ngerasa orang wedok satu dari berbagai suku. Iku kompetisi supaya yang dirasakan lebih banyak. Akhirnya katut seperti itu. Itu artinya kanjana nung fasek ya nambahi fasek karena pasti kompetisinya juga urusan hal-hal sing fasek. Coba sekarang sampean hitung saja. Ada orang mati karena oplosan itu sebenarnya orang-orang waras. Gara-gara kanjana nung fasek warase hilang. Wah aku wani kok Virtus. Sitok nantang. Aku bertus begon wani. Ujung-ujungnya mergo tantan tantangan. Jadi karena komunitasnya orang fasik tantang tantangan, akhirnya terus jadi oplosan. Dulu, dulu kan nggak karena nafsu mabuknya, karena sentimen ego ya, ego nggak pernah nggak mau kalah ya sama apa peminum yang jam banyak, pezina itu juga banyak. Dia sebagai lelaki mungkin cukup secara kejiwaan biologisnya zina sama orang satu. Tapi gara-gara banyak komunitas pezina, kayak orang-orang rasanya Cina tuh, orang-orang rasanya India akhirnya termotivasi untuk merasakan semua itu bahaya makanya ra oleh kancanan teman-teman pasti seleranya itu akan menambah selera ke fase ke kefasikan itu bahaya makanya ini jelas ya. wa manjala sama al fusak mesti isda dan minal jaro ati ala dunuk watas wisfit tauba orang berkawan orang fasek pasti tambah beraninya melakukan dosa dan menunda nopo to tobat wa man tesabane wong jala salunggo sapa man ma'as solihina sertane pira-pira soleh manjenan sing syukur gen ngaji ngeten iki ngiling-ngilingan hukume Allah Subhanahu wa taala. Pokoke fadzakir kita nom, ke inama anta napa mudzakir. Kita mau ngelingno. Lah di bang pidato ora jelas materi ini semendingan ngaku kitab. Sing aran barokah wali sapa sing wali Ibnu Hajar Al sekolah Sing aran kitab niki gurune Zakaria napa? Al sorry. Jadi alim-alime wong Mesir ini Syekhul Islam Zakaria Al Ansari. Niki gurune. Ya luwe alim mungkin gurune. Zakaria Lansori gada murid Ibnu Hajar al hitam. Beliau gada murid orang Fathul Muin. Jadi mulai ngaji ulama niku paling barokah. Mergi sanate jelas. Saya orang Kancanan wong fase kong macam-macam jadi bukti apa? Egaliter, eh, egaliter. Egaliter mbahmu, ngkarwan nambah fase. gitu. cara wong di sini serasa ngono-ngononan. Ora di sini repot kancanan wong sapa wae bukti populis, bukti egaliter. Oh, nak kancanan wong tertutup, oh iku eksklusif. Iku bahasa politik. Oh, para pangeran ora usah nganggo bahasa iku, tutuke mungkar nakir kena nganggo bahasa iku. <laughs> Kepen para pangeran wae kancanan wong saleh ngene, kancanan wong fasik ngene kok malah nganggo. Lho kiai kok malah nganggo bahasa saiki. Gak boleh Gus kita hidup inklusif, kita harus populis. Populis buah lama ngomong-ngomong ngono. <laughs> Wis ora usah ngomong politik ngomong ngono ya keben. Manyen wajib tebar pesona kuwi ada melo-melo apa. Kita harus nganggo terminologi ulama. Kanjaran mau wedok malah pintu kanjaran caciwi ya tambah katut main game. nah kanjaran apa saya tambah wani mbek nah, Wis. Kancanan wong alim barokah kan kowe wong alim ora nggo kitab malor ngidul keren kesane koyo wong alim. Wis tetep gaya apa? malaikat delok kok dhuwur wah kita do nggo kitab tulis ape. <laughs> Di malaikat itu nak nulis ora pati detail, sing detail lu pangeran. Nak malaikat itu ora pati detail. Malen malaikat itu penak kok. Wis ngadepi malaikat itu penak, masyhur. nama malaikat, malaikat itu ratau tau sudon, dadi penak. Mana kok kula baraku disawah catatan saya, mergo kitab ngalor gitu Sampai tak nih, malaikat itu dewi kaji Nabi. Ya nafiku nafikum malaikatun bilaili wa malaikatun binar. Jadi malaikat nih sing tugas bengi. Saya wis mulai teko. Saiki jam Nih <laughs> Niki mulai teko. Terus sampai sampean ngaji, Ya ngaji. gue Gusti. Jamaah ikut Pak pas ngaji nih. Apa kita apa begini? <laughs> Apa nasuhi kulibat ngaji deh ora tahu sudon paham ta terus masuk ta seniman tapi ya mau coba buku kudu inu ya ora usah nah engko malaikatnya apa subuh itu terbang naik diganti malaikat sing dan apa sampai medeni gue apa habis subuh ini gue malaikat mau takoi pangeran piye gue ndelok laku piye jadi ketika saya datang mereka sholat ketika saya pergi ya mereka sholat itu mau berkorot dek medun pas sampai do sholat maghrib Pas dekne toto-toto ngesif apa munggah, apa do solat subuh. Dekne kurang iso tengah nih tapi tengah tengah domino. <laughs> Kata apian dadi wajadna hum yusallin wa tarakna hum wa hum yusallin. dari wajat na apa eh, saatena hum wa hum yusallun wa tarakna hum humi hum Pas kalau teko gue pas do pas do solat maghrib, pas kalau terbang gue do solat subuh ngono tok laporannya jadi malaikat tuh gampang. Dia ya penak lah pokoknya. Penak. Mulane ana malaikat iku ora wani ngisap wong, masyhur niku cerita-cerita. Ana wong fasik. Ya fasik-fasik tenan. Nyewa wong loro. Kayak duit, nyewa tenan. Nyewa, nyewa ya riswah, riswah. Riswah baru riswah. Pokoknya orang no KPK yang suka sewab. Enggak ibu, ya, aku nak mati kayak kudu muni iki wong apik iki wong apik. Sing buanter yo. <laughs> Bayari. Bareng mati tenan tanggane ra ono sing jane wong loro iku tok. Yo ya gawe wong. Piye kok ono sing nyikseni wong apik wong kali ra karuan. Singkat cerita, wong iki ning kuburan itu sepuro mbek pangeran. Mergo disesani wong loro. Padahal seksi bayaran. <laughs> Mergo malaikat ditakoki mbek pangeran. Piye kat malaikat? Ana sing nyangoni wong apik wonten Gusti kalih. Wis ngono tok, ndene ra mikir iki. <laughs> Nah, Nah kenapa Allah melakukan itu padahal Allah pirsa nek ini uniknya Allah Allah itu saking apiane. Berarti di ini iman nak kesaksian itu penting. Berarti di ini iman nak kesaksian itu penting. Dan kalau penting dengan bayaran pun tak lakoni itu jadi aku pangeran pangeran iku aku unik. tapi pangeran itu ya gampang. jadi pangeran orang kok pers, orang perso tapi orang kelakuan ngene ini kau ya maklumi. Kakok kelakuan misalnya nak politik kok tebar pesona ya turut mbek pangeran. lala pengaruhnya yo gede niat ati tebar pesona itu turuti mbek pangeran. Mas pangeran ngendika man kana yuridul ajilata ya ajalna lahu fiha ma nasa liman nurid sing karep donya tak kei. Jadi malaikat orang tukang sudan kok sampean gak gampang, malaikat itu gampang. Jadi aku go kitab ngalor ngidul malaikat takoki. Nego Gusti, saya betul kitab ngalor ngidul Gusti. Wanate nyerempet barang demi ngaji Gusti. <laughs> Orang kok betul, tapi paham tuh orang Terus hasilnya sausi ngaji output piye bangun Udah seminar apa ya takut output barang. orang orang tahu takut. Naik ngaji gus pak tolong tahun produknya piye hasilnya piye. Tambah soleh tau ora Iku narasumber kang. Malaikat rata tahu mikir gue nih rata tahu. Hasilnya piye gue bangunnya seminar tapi. Wah, malaikat rata tahu seminar pokoknya nulis bar ya wes. Nah, mulane kayak sementing maghrib jamaah subuh jamaah kok laporan kulo medun pas sholat pas kalau naik lah dong kok sing malaikat subuh mulai setar nggak nutupi asar tapi asar itu toto toto jadi akhirnya ya gusti pas kalau medun ya sholat pas munggah ya sholat aman pokoknya aman ya jadi semua malaikat udah tau takut tengah tengah udah tahu takut takut biyo misalnya gue nih gue nih dangdutan terus wakai wong gudo malaikat lebu kan nih, <laughs> aku tenang nanya. Cuma ae repote malaikat raka kabeh malaikat pencatat, malaikat azab wah lha iku perkara. <laughs> Wah iku ora pandangan kan malaikat azab ora ono pantangan. Malaikat rahmat ono wudo wedi, oh, di priayi lah malaikat malaikat pen, priayi lah. Ah, malaikat azab itu gak priayi nunggu ono dangdut tenang aja tetap ngontrol ini. Lah malaikat malaikat azab, malaikat rahmat apa? <laughs> Sing roh. E. Waman te sapane wong jalas salugo sapa man ma'as solihina sertane biro-biro saleh mesti isdada mengko tambah sapa man rohbatan yang seneng fitoat ing dalam doa. Wong kumpul wong saleh terus sesuai-suwe seneng doa. Sampean kumpul kulo tetep minimal kepengen ngalim. Nah, misalnya mana kesampaian kepengen anak ya alim tetep lumayan. Kanjana wong alim pengen ngalim, nak kira kesampean pengen anak ya alim. Karena ya tadi jajal ke kanjana wong suge, kanjana wong fasik. Ya tadi ada kompetisi ngerasa no berbagai jenis perempuan, berbagai jenis narkoba. Bahkan ketika ditantang kancane oplosan yang paling ekstrim mereka terbangkitkan egonya karena kancane wani virtus. Aku wani virtus wik baikon Ini kan semua gara-gara pertemanan, nggih gitu. Sampai ada ego tersulut ini kan gara-gara semuanya karena apa? Pertemanan. Lanis jelas ya ini dawi ulama-ulama rian angger wong kancanan wong fasek mesti nambahi wani neng pangeran. Paham ya? istada minal jaro ati alat paman desa tisabane wong jala salunggo sapa man malu ulama serta ne pira ulama istada mengko tambah sapa man minal ilmi sangi ilmu wal amali lan amal. Wal maqalatu tema qala Rabi'ata asyarata kang kaping 14. Iku an hatim alasom sange hatim alasom rahmatullahi alaihi anahu qala. Manida arba'an bila arba'atin fadawahu meniku sak terus fadawahu kadibatun man desapani wong idda'a iku nyongko sapa mengklaim lho cara bahasa Indonesia iku luwih plus I, mengklaim mendakwahkan diri maknanya mengklaim mengaku bahwa dirinya seperti itu dia ngakoni arbaatan yang barang papat minas sifati sing boro sifat tapi bila arbatin kelan tampo barang papat minal lati sayang biro-biro bukti, dalilu bukti. Orang yang mengklaim punya watak empat tanpa diperkuat oleh bukti empat, fadakwahu mengkote teklaman iman, dakwa iman iku kadibatun iku gor. Fala tubalu mongko den tompo apa dakwahu. Kama kola kaya dawa sobatun sebagian ulama min bahril khafif intakun farisan fakun ka aliyin, takun syairon fakun kabnihani. Kuluman yadai bimale safihi kadzabat syawahidul imtihani. Intakun namun ana sira farisan kok tukang penunggang kuda. Kowe nak petarung sing cakap. Riyen faris maknane petarung ya, karena dulu orang tarung tuh pasti pakai kuda. Jadi tarung riyen luwe angel wis gawa pedang ijak numpak napa? Kuda dan sasarannya sulit. Karena musuh itu pakai rompi baja, juga pakai helm-helm anti pedang. Jadi satu kesempatan musuh musuh itu sulit sekali. Dan dulu yang punya keahlian itu, kecakapan itu Sayyidina Ali. Intaku namonono nono siraku farisa. Nah, gue kan gak empat kuda orang ketemu musuh <laughs> jeblok sih. Jadi rasa ngenten di <laughs> bacok lagi ini negar wis. <laughs> Jadi bos. Ah, bakat soleh banyak keliru terus nih. Intakun namun ono sira iku farisan tukang naik kuda fakun mongko ana sira kali niku kaya Sayyidina Ali. Au takun utawa misale kepen ono sira sairan penyair fakun mongko ana sira kabniha niku ibu ya penyair terkenal di era itu. Kulo mantis kabane wong yada kang ngeklaim sapa man bima kelan perkara laisa kang ora ono apa ma iku daleman orang yang mengklaim dirinya seperti ini misalnya padahal ndak kadzabat mongko ngorono ing kadapat kadzabat mongko ngorono ing man apa syawahidul imtihani apa bukti-bukti ujian ya nanti akan diuji mana ono wong ndak ngiyai pertama semangat kok diuji mbek pangeran paling ra nganti 5 tahun wis ketok asline barno ra wis ora jatuh de wong ngiyai nyaran kok anggere wong disalahno Orang anak kuat suwe barno, kayak rasa kepengen jatuh, kok jatuh di barno, gak anak kuat suwe. Abot, gue agama gue abot. Nak nuduh wong gampang, tapi gawa agama iku barno ora kau Kaya wong bebas besuke belanja-belanja ning mall, kok bangkrut dhewe barno ora wis. Ora semua kok ribet. Paham ya? Ana wong sok ramah mbek bojo mergo nutupi kebejatane, mergo ning jaba selingkuh ning omah ramah. Barno ora wis, sesuk konangan dhewe. Soale pangeran iku gampang, wis barno wis donya. Kok diuji kadzabat syawahidul imtihan. Jadi orang mengklaim sesuatu yang dia tidak dalam kapasitasnya pasti nanti terbukti jatuh. Nah, dari bahasa saya ini nanti diuji oleh hukum sosial hmm. pasti nanti konangan. Manit da'a hubbawahi walam yantahi an maharimillahi ta'ala fada'wahu kadib. Ini contoh empat yang yang tentu ulama contohnya tentang takorobilah. Man desa wong ida itu mengklaim sopeman mengklaim bahwa dirinya itu hubawoi mengklaim yang seneng Allah tapi walam nyantahi lan orang mendo sopoman tidak mau mengakhiri sopoman an maharimillahi ta'ala sangking piro-piro barang sing no Allah ta'ala fadakwahu mongkote kleman man iku kisbun iku goro atau kadibun goro sami kisbun iku kadibun iku goro orang yang mengklaim bahwa dirinya mencintai Allah tapi amin ngelakoni barang haram maka dia pasti pembohong jaro jaraatihi krono wanine ala kurbi himahu ing atase marek-mareki batas larangane Allah taala himanu batas akhir sangka larangan Allah niku kados tengene hadis ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himawa himaha rimuhu setiap raja itu punya wilayah yang enggak boleh tersentuh dan wilayah yang enggak boleh tersentuh dalam hukum Allah adalah batas-batas barang sing diharamno Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Raja tertentu kan punya wilayah nggak boleh dimasuki orang lain. Lah Allah juga punya wilayah yang hambanya tidak boleh masuk wilayah itu. Disebut wilayah haram. Ala wa inna likudi malikin himan wa inna himawahin wa maha maharim. Waman tesapani wong idda'a iku ngeklaim sopaman man hubban nabi yang seneng kanji nabi alaihi salatu wassalam. Tapi wakariha tapi rasa seneng sopaman al fukoro yang pira-pira fakir, rasa seneng fakir, ribet. Wal masakin kancan orang miskin. Nah, gue perlu kancan orang miskin, kan harus miskin dewe. Jadi <laughs> ra perlu. Aku seneng Nabi, kudu kancan orang fakir. Ra perlu kang. Wes kamu membawa fakir sudah kemana-mana. <laughs> Kue turu ya bawa fakir, atus ya be fakir. Lah so fokus yo ya kue dewe kue. <laughs> Paham? Jadi luwe pena, nopo? Luwe nopo? Atus kula tenan kan. Kan wong kudu kancanan ulama. Kula penak ra perlu kancanan ulama dhewe ngono ae dadi penak. Kaya kancanan. Dadi kaya kowe bareng wis penak kancana nung fakir. Mun fakir ambak Gus, ya wis ame kancani dewi Gus minangka kancanan nung nopo Fakir. Man nih wong ida aku ngaklem sopeman kuban Nabi ing seneng kanjeng Nabi ali salatu wasalam ya. Lan ora seneng sopeman kari kariha gedeng ora seneng al fuqara ing boro fakir wal masakin pada wau mung kota iklaim man iku pun koro. berkali li annahum koro satu nang fakiran masakin ahbabu iku boro kesayangan kesayangane kanjeng Nabi Muhammad sholawat wali wali. Saiki uang rawan rawani kancanan melarat mergo biyen bulat. Nah tapi nak kowe ora perlu emang <laughs> mergo semarat, marat dhewe mesti penak lah. Wa man sabane wong ida ing klaim sopeman man khubal jannati ing seneng swarga. Tapi walam yata sotak lan ora klaim sodako sapa Bima klan perkara taya saro kang dadi gampang apa malahu kediman. Fadak wahu monggo klaim man uga dipun goroh. Wong muni seneng swarga tapi ora tau sedekah. Sedekah ora kudu akeh, Kang. Mata ya saralah yang gampang saja bagi dia. Misalnya gue dosen gajimu patang juta, sanggup yang tiap gajian 200 hilang. Engko nak sing kowe pekerja pabrik gajimu sak juta 200, tiap bulan anggap ae sing 20.000 ilang wae pangeran. Tapi konsisten. Mata yang sarolaku, insya Allah itu tetap swarga. Kenapa saya katakan konsisten? Barokahnya konsisten istiqomah tadi, nah, lama-lama sedekah itu jadi kebutuhan, apa? Jadi kebutuhan dan itu jadi mudah sekali karena lama-lama spontan ya pokoknya sudah kau yang gampang bima tayas sarola kenapa bima tayas sarola waman desa wong ida iku ngeklaim sopeman khofan nari ada orang mengklaim kalau dia nya itu takut neraka tapi walam yang tahilan orang mendo sopeman anizunu bisa ngimpiro produso orang bilang takut neraka tapi kelakuannya menduruso pada waktu mengkota wiklaimane klaim iku gatibun iku mesti goro sarwan wedi neraka kok aman nglakoni barang sing dadi pengantar ke neraka iku sarap kala dawuh sapa nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh hujibatin naru kuci bat dan tutupi apa annarun neraka bisa klan iklan pira syahwat wa hujibat lan den tutupi apa aljannatu swarga bil makarihi iklan barang-barang sira Artinya gini, neraka itu dimulai dari kita melakukan banyak syahwat. Suwargo itu dimulai atau ada dapat didapatkan dari sesuatu yang tidak kita senangi. Ninggal zina senang, gue tuh ninggal zina sholat subuh kue rasa seneng kue kudu sholat subuh ngalah mbek tonggo rasa seneng kue kudu ngalah wal kadimin al harus bisa ngendalekno emo emosi jadi semuanya itu tidak menyenangkan jadi barang-barang sing moro warga semuanya tidak menyenangkan tapi ku awal kue mlebu napa suwargo atau semulang ikhlas itu kan gak nyenengno nah, anak pidato no orang tuh nyeneng no tapi nah, biasa biaya itu sing rapati nyeneng no no ya wes saya sih, pangeran kersane lakoni ae. Rawang riwayat nang hadis Bukhari, Imam Bukhari, Muslim, Imam Muslim, Anak Hurairah yang Abu Hurairah. Wahai utawi iki kumin jawami kali kalimi iku setengah sangking kata konkrete jamak itu kata yang mencakup semua afrodnya semua jadi jamak ngeten dalam bahasa Arab Rasulullah itu nak ngendikan sesuatu yang terkait itu itu pasti tercakup itu jenis jamul kalim jadi Nabi dawe simpel tapi telah mencakup semua yang dibutuhkan dalam dawe itu jadi sasarannya kesampaian kabeh jenis jawami apa kalim Malahnya uti itu bil jawami il kalim aku itu nabi sing ditektir sesuatu yang detail yang jelimet aku iso nyampe no. maksudnya iso ngibarat no. iso nembung no. iso nerang no. tidak misyawati yang dalam nerang no. min jawami kalim iki setengah tangi jami ul kalim ini pokoknya mau kalam sing jamek Malahnya nih kalam sing mencakup semua yang dibutuhkan tidak misyawati yang dalam ngenyak biro-biro syawat maidu wa fil haddi lan ing dalam dukung cara ki kuna manan gegere gegere iku dukung alat taati ing atase barang-barang taat Fakan nabi mongko kaya kaya sedunia kaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Iku kola dawa sopo Nabi Layu solu ilal jannah illa firtika bil masyarakat Layu solu ora iso dentu mekaan nopo ilal jannah maring suarga illa birtika bil masyakoti kecuali kelawan ngelakoni biro-biro barang sing repot ini pertama tak sesuai ini baik-baik saja pokoknya melebus warga itu kudu ngelakoni barang-barang sing repot tapi tentu itu pertama saya ulang lagi nanti kalau sudah e, jiwanya benar nafsunya sudah benar maka itu jadi indah sekali wala ilan nari lan ora maring rokok po illa kita ati syawati kecuali kelawan ngelakoni biro-biro syawat jadi pengantar surga adalah irtika bil masyarakat Pengantar neraka adalah taatis syahwat selalu melakukan syahwat Nanti kalau terang ya. Nabi ku bayang no, itu swarga itu koyok neng dhuwur. Jadi swarga neng dhuwur kan. Anggap aja dhuwur gunung. Neraka itu jurang. Kira-kira mlebu jurang ngambek tok dhuwur gunung gampang sih. Nyemplung jurang. Mulane kiai-kiai kuno zaman Wali Songo nak darani mlebu neraka iku gludung ning neraka. Mergo mlebu neraka ora perlu ikhtiar. Angger kowe wis ning pinggire kan karek gludung ngono ae, paham ya? Dadi gampang. Lah kenapa kok gludung kula bolak-balik nerangno riyen zaman awal-awal kula ngaji teng mriki. Gemko kowe eling tapi ra ngara eling salah sebakat lali. Lali ku ya apik njen menungso kok ora oleh napa? Lali. Diomong nak neraka kan tak warai. Dadi kita contohno tapi ora usah jajal ben ora usah Gulu itu dicancang nengen ten Wajah al ja'alna tengene surat Yasin sebuti Yasin wal wajah min baini aidim sattau wa min khalfihim sattan fa terus Wajah al min baini aidim sattau min khalfihim sattan fa senang fa hum la yabsirun. Mboten seni Fa milal fa gitu. Yasin mus aku terus mal quran lagi menakal tanzila mari rahli lomba. Ya. Napa biar? Biar kan gue kurang tau yasinan tuh. Oh kan, apa? <laughs> Mustafa mana? wes terus. Ben ketok hafid to Mas Ben paling gak iso bodoni wong-wong nak ke hafid, tapi ora usah tenanan kok man. Piye-piye ayate piye? Nak urut wis, ayo hen urut lah wis urut lah. Bener kan apal Yasin. <laughs> Terus Iku sing penting apa? Dadi sing neraka. Wa ja'alna bina isata wa min satan fa akhsyanahum fa hum la Ora iku. Inna ja'alna fi anakihim akhlalan faya ilal askon fahum mukmahun. Jadi nen rokok ini loh, tak praktek no. Tapi gue sebenarnya rasa praktek ya. Ini loh, wong itu kena nol, ngeten loh, terus ngeten. Jadi kita dicancang ngeten. Jadi wes pokoke ngono kabare yo. Akhirnya wong buder, mergo ditekok. Jadi dengkule iku ning jagu ning janggut. Ngeten nggak kan kan dengkule ndak. Ungu ada ngeten. Akhirnya kan buder, terus dicancang aja. Jadi wes ban dicancang ngono terus didakok neng tebing. Neraka posisine wes men miring, wah miring banget. Ya sampean delok yo. Eh, ya wes sekarang gluduk gluduk gluduk malah ini cara ngono iku lebih suar mlebu rokok itu gluduk. mereka uang wes posisi kaya bal. Neng kemiringan sing 360 menawa wes pokoknya wes miring banget. kau cek munggah. Munggah nak uang gue dunia akeh, gue dosa akeh, ikung bebani. Sira-kira berat badamu mek dosamu akeh dia Ayo ya, jawab. Ada dosamu, mulane istilah Kanjeng Nabi congke apa ape munggah suwargo beban ning dunia itu lereni. perkara nih kena gue beban aja. tukang rasani wong, tukang hok, tukang mitnah wong, wah iku bebane wakai, Iku kudu dilereni. Munggah. Nah, mulane istilah Quran falak kata hamal aku aku bau dalan munggah kue kabeh mesti ngalami munggah dalan lereng gunung sing terjal sing munggah wama adroka mal akoba. Lah carane piye ke iso solusi muga akoba? Kowe ning donya kudu fakku bebas no buddha Lah saya ora ana buddha Ya minimal ngene nek ana budak misale ki dadi kiai ya bebasno santrimu, aja men mbok kongkon ae nganti ra ngurusi keluarganya, main mbok kongkon ae. Kowe dhe anak yang ngono, anak menak tuh keluarga ya wis beno, maslahat ya wis beno, ora sampean mbok celuk. Gak nili lali tapi piye, gak nili lali tapi bocah bapak kecangkeman. Beno ora wis penting maslahat ya cowok Artinya bebas na wong liya, seslakoni maslahatnya masing nah, kecuali ramaslahat maslahat ya terpaksa ditimbal. Ya maslahat itu fakku raqabah dibar. Au it'amun fi yaumin di masyuba atau kamu zaman di dunia punya orientasi nggak keimangan wong liyo nyukupi wong liyo Cek wong yatim, cek wong mis, miskin. Nah, itu satu-satunya cara supaya bisa melintasi napa? Aku, Pak. Nah neng glundung pangeran ramaringi coro wis gampang ki ngono Ya berhubung karek gludung wae kan gak butuh teknis loh, Gak perlu panduan teknis tuh nang gludung. Wis roh carane nang gludung. Ya yes, ku, kok mlane iku nguneki pangeran. Dadi Allah iku ora mariki cara mlebu neraka mergo gam gampang. Lah biasane nih iku milih sing gampang. Ya iku berarti <laughs> aku milih sing gampang yo. Ya. Mlebu neraka mlebu swarga gampang ndi? Padha <laughs> Mulane istilah neraka itu sebuti wa ala syafa khufratin minan Sebagian ayat sebut ala syafa jurufin hari. Jadi neraka itu posisinya wis kemiringannya luar biasa. Lah kowe iku wis pas. Jadi karek sidik wis blundung. Ambek swarga kowe ning ijek ning kaki gurung urung munggah. Urung munggah kowe gue beban. Dosamu sak bego-bego. Ya wis apa ya, bang, Wah, bego sitok kang pirang-pirang. <laughs> Iku dicancang. Jadi disebut walayah miluna askolahum wa askolam ma askolihim. Jadi gue beban. orang ora enam tok, bebane wong sing mbok sesatno kowe. Lah buat sesat mau kan akeh. Nak dukung si awong wong buat mbok dukung, padahal buat dukung kadang wong Jadi gue walayah miluna askolam hum wa as, walayah miluna askolahum wa askolam askolihim. Serempet. Ya. Nah, dosane wong liya mbok tanggung. ya disebut wa min auzari ladina yudillunahum bi ghairi ilm. Dosane wong sing mbok sesatno ya mbok tanggung. Mana kalau suwon jenengan sing seneng ngaji, tetap ngaji ku barokah. Barokah ngaji kan ilmune sanate musal Rasulillah sallallahu alaihi kitabe jelas, gurune jelas. Sehingga insyaallah fatwa-fatwanya buatan sesat sekarang Nah, kalau apa fokus nih berita-berita sing rame neng TV, ku rada tekno nih, pangeran atau fokus golek sesuatu sing dadekno ridane pangeran kancana nong suge maringi ini kancana orang melarat maringi ini kancana nong soleh kok malah menribet anu tema ning TV berarti ki didikte ambek jurnalistik wong Islam iku dunia didikte ambek hukume Allah Subhanahu wa taala wong Islam kok dididik ambek breaking news Lu cak kok goblok ora e ngono kadang yo dosen kadang yo kiai Kulo nganti saiki sering ditamu kiai Gus Muti Gus berita kok nembe ngeten kiai kok didikte ambek breaking news Kowe nak kiai didikte mbek hukume Allah Subhanahu wa Astagfirullah, astagfirullah wis kliwat tau. Wong kiai kok didikte mbek berita ning TV, kadang yo dosen, kadang profesor, tapi uripe dintek nggo berita sing TV nak ke kawulane Allah urip entekno carane golek ridane Allah Subhanahu wa taala. Ngono ora diomongno ya ora paham. Ah jane ngomongno yo isin, ngono wae kok yo nerangno. Eh, nek ora diterangno yo ora paham. Kita yo ora ibu yo tenan kita yo. Kita <laughs> yo asli oleh ora paham yo. Asli apa ibu Asli. Kok jujur boy. <laughs> Ya dadi mlebu rokok gampang di swarga. Mengane wong kuno iku pinter nak darani iku glundung neng. mergo posisi iku wis fahu fahiya ilal afqan fahum muqmahun. Dadi dengkolem iku dicuancang, ditemplekno napa? No, janggut tanganem ditancang dakok guri napa ini bat jito ya wes bunter gue, bunter ning daerah neraka sing kemiringane wes karek nglundung jadi ora perlu malaikat nyaduk ora usah delok tok terus kok eh ngenteni puluh tahun lagi tok ngisor wah iku wis wes, wis iso ya, bayang, barang sing non roko, itu ing ngisor ngenteni 70 tahun iso munggah wah nek gak fadole Allah mlebu rokok kecemplunge ngenteni. Berarti kue, wis wing-winge iku nanti kesalahan Lah ngono kok munggah ibu piye? Lah nak wong sing soleh-soleh kue, kowe neraka nerakane iku sing nyemek-nyemek doh-doh iku nyemek-nyemek. Iku pas nyemplung wis ketemangsang. <laughs> Lah iku lah kowe golek temangsangan iku. Lah kowe anggere sering sedekah iku seng sing dadekne kowe temangsang. Lah iku golek iya makome golek temangsangan sih. <laughs> Lah engko nek wong kafir, wong munafik ning rokok kabeh sing sabina kharifan sing 70 apa kedalaman 70 tahun mau kowe sing temang. Lah iku malaikat nek kon nyafaati goleki kawulaku. Angger sing sang, berarti duwe <laughs> iku terus rada gampang lah. Mergo cek do Temangsa. pemenang nak kedalamannya orang meter kan cek ketok. Lho <laughs> iki kok ana cah kriting, cah <laughs> kan cek ketok. Iki ana Mustafa iki, lucu kok tuh ana neraka. Ya <laughs> ora wajar asine wong. Utawa ngene kan, khusus kok jebule neraka, aja ngurus rasanya-nyanyian. Mantap. Lah yo iya, barokah khusuk melane temangsang. Jadi kayak kudu jabar barokah khusuk melane apa? Temangsang ngono. Nah, itu kok terus dijubuki. Nah, jadi orang-orang sing doh-doh itu kira-kira yo ya nyemek-nyemek. Mane ana sing neraka iku mau dunakak behi. jadi neng neraka orang anti mata kakine orang anti kelem. Ya mau mergo imane tenanan, soleh tenanan, oleh niat jadi wong soleh tenanan. Cuma kegawa zaman tetep mamen rodok maksiat lah itu sebenarnya iku nyemek-nyemek neraka. oleh itu cek gampang raine cek ketok, wong neraka ne mung kicrat-kicrat to. Cara aku lewat cek ro iki iki iki. Iku cek cek iso diurus ya napa? Cek iso diurus. Surat pembebasane cek iso diurus. Tapi nak wis sabina khorifan sing pitung 70 Waduh, iku kiai ini sing ngurus rawani kan. Ya mesti mesti reso balik lagi. <laughs> oh, wis tak jamin sing ngurus wae ora wani. Mulane rau usah lebu sing jenis iku, paham Insya Allah mboten niku jatah wong munafik. Innal munafiqina fit darkil asfali minan Mana rau ora munafik. Fakana aku mongko kaya-kaya sedune Nabi ku dawuh la yusolu satruse faman mongko sampane wong khoroka iku wis buka sapa man nyuwek sapa man al hijab ing hijab Sajane antara neraka dan kita itu ada hijab dan hijab itu masih tertutup. Harusnya dibiarkan tertutup, rasa mbok suwek, malah mbok suwek. Kowe dengan melakukan syahwat, gue berarti nyuwek hijab, malah dakhola berarti mancing sopom. Man mergo Allah sajane neraka ditutupi mbek pangeran. Malah mbok suwek, kowe blusuk dhewe. Dadi batas iku malah mbok suwek dhewe ya dadah akhirnya guling-guling mau. Bon ya alhamdulillah himil al mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridho sinatal ars Alhamdulillah himil al mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridho sinatal ars Alhamdulillah himil al mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridho sinatal sinatal Jangan lupa untuk tinggalkan komentar Anda. subscribe channel